Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ziyadatuma ba'da ba'dil hurufi yaitu mengenai penambahan ma setelah sebagian huruf jar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-381 dan bait yang ke-382 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ba'da min wa an wa ba'in zidama falam ya'uq an amalin qad ulima dan setelah huruf jarmin dan juga huruf jar'an dan huruf jarba itu zidama ya ditambahkan ma falam ya'uq an amalin qad ulima maka tambahan ma tersebut itu tidak menghalangi huruf-huruf jar tersebut dari beramal ya dan itu sudah diketahui Artinya, walaupun min, an, dan ba tersebut itu ketambahan ma setelahnya, namun dia masih dapat beramal terhadap isim setelahnya. Ya, artinya memajarurkan. Wazida ba'da rubba wal kafi fakaf wa qad yukaf. Dan ma tersebut itu ditambahkan juga setelah ruba dan juga setelah huruf jar kaf. Ya. Fakaf ya. Maka kalau pada saat itu uh, ma tersebut itu menghalangi ruba dan kaf dari beramal. Ya, artinya saat itu ruba dan kaf tidak lagi memajarurkan isim setelahnya karena ada tambahan ma. Wa qad yalihima wa jarrun lam yukaf. Dan terkadang ya, walaupun ma tersebut itu mengikuti keduanya, artinya mengikuti ruba dan kaf, itu jarrun lam yukaf. Ya, tidak menghalangi ruba dan kaf dari beramal. Ya, artinya di penggalan pertama itu dikatakan bahwa ruba dan kaf itu kalau ketambahan ma itu terhalang dari beramal. Ya, kemudian waqad yalihima wajarrun lam yukaf. Akan tetapi terkadang ya, ma itu mengikuti kaf dan ruba tetapi dia tidak terhalang dari beramal. Artinya tetap bisa memajarurkan isim setelahnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menjelaskan kedua bait ini dan beliau mengatakan tuzadu kalimatuma ba'da khamsati ahrufin. Ya, tuzadu kalimatuma ba'da khamsati ahrufin. Kata ma itu ditambahkan setelah lima huruf. Wahia, ya, huruf-huruf itu adalah min, wa'an, wal ba'u warubba wal kafu. Ya, kelima huruf tersebut adalah min, an, ba, rubba, dan kaf. Wahia kismani. Dan ma tambahan tersebut, ya ma yang ditambahkan pada huruf-huruf jar tersebut, itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama, ghairu kafatin. Ya ma tersebut itu tidak menghalangi huruf jar dari beramal. Artinya ya tadi bahwa ketika huruf jar itu kemasukan ma, itu masih dapat memajarurkan isim setelahnya. Fayabqa amalul harfi. Maka amalan dari huruf jar tersebut itu tetap bertahan, ya tidak terhalang. Wahuwal jarru. Apa amalan huruf jar itu memajerurkan isim setelahnya. Watu ma zaidatan. Dan ma tersebut itu dii'rab sebagai huruf zaidah ya atau huruf tambahan. Wadzalika ma'ats thalathatil ula. Dan ma tersebut itu menjadi ghairu kafah ya tidak menghalangi huruf jar dari beramal itu pada tiga huruf yang pertama, yaitu min, an, dan ba. Famithalu min, maka contoh ketika ma itu masuk ke huruf jar min, itu qauluhu ta'ala, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh ayat ke-25 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mimma khati'atihim ughriqu mimma khati'atihim ughriqu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Nuh ayat 25 tadi yaitu disebabkan kesalahan-kesalahan mereka mereka kemudian ditenggelamkan Maka di sini kita lihat min di situ ketambahan ma menjadi min ma. Kemudian setelah itu datang khotiatihim. Ya, dalam keadaan majrur. Artinya ma tambahan tersebut tidak menghalangi huruf jarmin dari beramal. Famin harfu jarrin, maka min pada ayat tersebut adalah huruf jar wa ma zaidatun littauqidi. Dan ma tersebut itu secara i'rab adalah zaidah tambahan namun membawa makna taukid. Ya, sekali lagi dalam mengi'rab ayat Al-Qur'an ya, sekaligus beradab kepada ayat Al-Qur'an, kita harus uh, mengatakan bahwa huruf tambahan itu hanya secara i'rab saja. Karena setiap huruf yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada maknanya. Nah, di sini apa maknanya yaitu taukid, memberikan penekanan. Wa khati'ati ismun majrurun. Kemudian lafat khati'ati itu adalah isim yang majrur karena huruf jar min wa alamatu jarrihi al kasrotu Yang tanda majrurnya itu adalah kasroh. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Dan hak yang ada pada him, ya him itu adalah mudhaf ilaih. Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim yang ada pada him, itu adalah tanda jamak. Wa mithalu'an, kemudian contoh dari huruf jar'an adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-40. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Amma qalilil yusbihunna nadimin. Amma qalilil yusbihunna nadimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu um, amma dalam surat Al-Mu'minun ya betul. Yang ayatnya adalah qala amma qalilil la yusbihunna nadimin. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Maka perhatikan dalam ayat ini itu ada huruf jar an. Ya, an tersebut itu ketambahan ma. Namun perhatikan isim setelahnya yaitu kolilin itu tetap majrur, Ya, tetap majrur karena huruf jar an. Sehingga ma tersebut tidak menghalangi an dari beramal. Wa mithalul ba'i dan contoh ketika ma itu masuk ke dalam huruf jarba qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-155 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fabima naqdihim mitsaqahum fabima naqdihim mitsaqahum ya maka kami lakukan terhadap mereka ya beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Ya. Maka di sini perhatikan huruf jar di situ ketambahan ma ya bima. Namun isim setelahnya naqdi itu datang dalam keadaan majrur. Artinya, ma itu tidak menghalangi ba dari beramal. Maka ini adalah pembahasan ketika ma itu adalah ghairu kafah. Tidak menghalangi huruf jar dari beramal. Kemudian asani jenis ma yang kedua itu adalah ma al-kafatu. Yaitu ma yang menghalangi huruf jar dari beramal. Wahiyallati tuzadu ba'da rubba wal kafi. Dan ma yang al-kafah ini, itu yang ditambahkan setelah huruf jar rubba dan kaf. Fatakuffuhuma anil amali. Pada saat itu, ma tambahan itu menghalangi keduanya, yaitu rubba dan kaf, dari beramal. Wal ghalibu ala rubba al-makfufati anta dakhula ala fi'lin madin. Dan yang banyak ditemui itu rupa, ya rupa yang kemasukan ma, kemudian makfufah, dia terhalang dari beramal. Ya rupa itu kalau kemasukan ma, itu terhalang dari beramal itu biasanya anta dakhula ala fi'lin maudin. Mayoritas keadaannya itu masuknya ke fi'il maudi. Mengapa? Li'anna ma'naha at-takfiru wa taqlilu. Karena makna dari rubba itu adalah takfir dan juga taklil. Ya, kita mengetahui rubba itu bisa bermakna takfir, ya betapa banyak misalnya, atau taklil, ya, menunjukkan betapa sedikit. Kama dama ya sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya. <clears throat> Wahuma innama yakunani fima urifa hatuhu Dan keduanya, yaitu makna takfir dan taklil, ya makna banyak dan juga sedikit itu hanya bisa terjadi ya, atau hanya bisa didapati pada sesuatu yang urifa hadduhu, yang diketahui batasannya. Kalau fi'il madhi itu kan sudah berlalu. Artinya diketahui batasan terjadinya, itu sudah diketahui dari kapan sampai kapan. Wa ammal mustaqbalu fahuwa majhulun. Dan adapun kalau misalnya perbuatan yang akan datang, ya mustakbal, pada masa yang akan datang, itu majehul, tidak diketahui batasannya. Kan kita tidak tahu kejadian yang akan datang itu kapan dimulai dan kapan selesai. nah Nahwu contohnya, ya contoh dari rubba yang kemasukan ma itu adalah rubbama ro'aitu fit tariqi sailan wa huwa minal aghniyai. Ya rubbama ra'aitu fit tariqi sailan wa huwa minal aghniyai. Ya wallahu alam ini sepertinya rupanya bermakna takfir ya. Artinya betapa banyak saya melihat di jalanan orang yang meminta-minta ya padahal dia itu termasuk orang kaya. Ya, betapa banyak saya melihat di jalan orang yang meminta-minta padahal dia itu termasuk orang yang kaya. Maka di sini rubba itu kemasukan ma kemudian masuknya ke fi'il madhi. Wa qad tadkhulu ala mudhari'in. Ya, namun terkadang rubba yang kemasukan ma itu masuk ke fi'il mudhari'. Tetapi fi'il mudhari yang seperti apa? Munzilin manzilatal maudi. Yang fi'il mudhari tersebut itu menempati kedudukannya fi'il maudi. Ya, jadi ada fi'il mudhari yang dia itu secara makna atau secara kedudukan itu menempati kedudukannya fi'il maudi. Mengapa demikian? Li tahakkuki wuku'ihi untuk memastikan bahwa itu terjadi. Ya, untuk memastikan bahwa itu terjadi. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat kedua. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, rub ya rubama ya dalam uh, dalam penulisan di sini rubama. Ya, wallahu a'lam mungkin tergantung kiroahnya. Nah, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali ya nanti di akhirat itu menginginkan Kiranya mereka dahulu di dunia itu menjadi orang-orang muslim. Ya. Maka di sini itu walaupun yawaddu itu fiilnya mudhari' tapi maknanya maudi. Mengapa tadi litahaqquqi wuku'ihi? Untuk memastikan bahwa itu betul-betul akan terjadi. Kemudian wa minal arabi man ya man yubqiha ala amaliha. Ya wa minal arabi man yubqiha ala amaliha. Di antara orang Arab itu ada yang ya membiarkan atau ya mengekalkan ya atau membiarkan uh, ruba itu dari tetap beramal walaupun ma'a wujudima padahal dia ketambahan ma Ya tadi kan dikatakan ruba kalau kemasukan ma itu terhalang dari beramal. Namun sebagian orang Arab itu ada yang membiarkan ruba tetap beramal walaupun dia kemasukan ma. Fayaqulu rubbama jalisin adha'a waqti. Rubbama jalisin adoa waqti. Betapa banyak teman duduk yang ya menghambur-hamburkan waktuku. Ya, betapa banyak teman duduk yang menghabiskan atau menghamburkan waktuku. Maka perhatikan rupa di sini itu kemasukan ma. Namun isim setelahnya jalisin itu tetap majrur. Watakunu zaidatan fakot dan pada saat itu ma itu juga dianggap ma yang tambahan. Watuk tabuma ma mafsulatan. Pada saat itu, ma itu ditulis terpisah. Ya kan, perhatikan. Ruba dan ma di situ tertulis terpisah. Berbeda dengan ma yang menghalangi dari beramal. Ruba dan ma-nya bersambung. Kalau yang tidak menghalangi dari beramal itu ditulis terpisah. Kemudian beliau melanjutkan Wa ammal ka wa ammal kafu fa idza tasalat bihama kaffatha ghaliban. Dan adapun huruf jar kaf jika dia bersambung dengan ma maka ya biasanya atau kebanyakan ma itu menghalangi kaf dari beramal. Wa azalat ikhtisasaha bilismil mufradi. Dan juga ma tersebut itu menghapus kekhususan dari huruf jar kaf terhadap isim mufrad. Ya, azalat nah, di situ taknisnya kembalinya ke ma, kemudian ikhtisasaha ha di situ kembalinya ke huruf jar kaf. Ya, jadi ma itu menghilangkan kekhususan huruf jar kaf terhadap isim mufrad wa hayya'atha 'alal jumali. Dan ma tersebut itu mempersiapkan atau menyesuaikan huruf jar kaf, ya ini laki-laki hayya'at nah, taknisnya di situ kembalinya ke ma, kemudian ha itu kembalinya ke kaf. Ya dan ma itu mempersiapkan kaf untuk masuk ke jumlah. Ya alismiyati wal fi'liyati, baik itu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jadi huruf jar kaf itu kan biasanya masuk ke isim mufrad. Nah, kalau ketambahan ma itu bisa masuk ke jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nahwu contohnya al jali sussalihu khairun ni'ami kamal jali su'u syarrul Masoibi, Teman duduk yang solih itu merupakan nikmat yang terbaik. Sebagaimana teman duduk yang buruk itu adalah musibah yang terburuk. Wal'iyadu billah. Nah, maka perhatikan kama ya kama. Nah, huruf jar kaf itu kemasukan ma. Ya. Maka dia terhalang dari beramal dari isim setelahnya. Dan kama di situ itu masuknya ke jumlah ismiyah. Ya, al-jali susu'u syarrul ibi itu jumlah ismiyah. Wanahwu, kemudian contoh yang kedua, itu masuknya ke jumlah fi'liyah. Al-kadhibu yahdi ilal fujuri. Seorang yang, atau kedustaan, itu ya membimbing atau menunjukkan kepada kemaksiatan. Kama yuzilu thiqatan nasi bisohibihi. Ya, sebagaimana kedustaan itu dapat menghilangkan kepercayaan kepercayaan manusia terhadap pemilik sifat dusta tersebut. Maka perhatikan kama yuzilu. Ya, kama Kaf tadi seharusnya masuk ke isim mufrad, tetapi ketika ketambahan ma, itu bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Wa min ghairil ghalibi, ya tadi itu yang biasanya, ya artinya ma kemasukan, eh, kaf kemasukan ma itu menghalangi dari beramal. Nah ini yang tidak banyak ditemui, artinya ya jarang, tetapi terkadang ada. Baqa'u amaliha ma'a wujudima yaitu kaf tetap beramal padahal kemasukan ma. Kaqauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kamanna si majarumun alaihi wajarimun. Ya dan kami menolong nah di sini tadi maula akan diterjemahkan eh, itu bisa eh, sekutu ya atau juga bisa sepupu. Nanti akan dijelaskan. Wa na'lamu annahu dan kami mengetahui bahwa orang tersebut kaman nasi, ya sebagaimana manusia kebanyakan majrumun alaihi jarimun. Terkadang itu dia didolimi, dan terkadang dia itu zolim kepada orang lain. Kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Maulana yang dimaksud Maulana di sini al-muradu bihi al-khalifu. Yang dimaksud di sini adalah al-khalif, sekutu. Awi benul ammi atau anak dari paman. Ya, artinya sepupu, anak laki-laki dari paman. Majrumun alaihi itu maksudnya mu'tadan alaihi. Ya majrumun alaihi adalah mu'tadan alaihi Ya maksudnya dizolimi. Kemudian jarimun itu mu'tadin zolimun. Ya, yaitu ya dia jadi pelaku dari kezoliman. Wal makna dan makna dari syair tadi annana nu'inu halifana. Ya bahwa kami itu menolong sekutu kami. Wa nusa'iduhu ala man adahu dan kami menolongnya dari orang yang memusuhinya. Ma'annana na'lamu, ya padahal kami juga mengetahui annahu kasairin nasi. Ya bahwa dia itu sepe, seperti manusia kebanyakan. Fahuwa marrotan madlumun, wa marrotan ukhra dholimun. Bahwa dia itu pada suatu waktu dia itu dizolimi, dan pada waktu yang lain, dia itu yang menzolimi. yang i'rob dari syair tadi, nansuru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban. Nansuru adalah fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang istitarnya itu wajib. Takdiruhu nahnu yang dan takdir fa'ilnya adalah nahnu. Maulana maf'ulun bihi mansubun bifathatin muqattaratin alal alifi. Dan maulana atau maula itu maf'ul bih yang mansub dengan fathah yang ditakdirkan di atas alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Dan yang menghalangi ya tampaknya fathah tersebut itu adalah ta'adzur, ya udzur. Ya, atau mustahil. Karena alif itu tidak bisa diberi harokat. Wana mudhafun ilaihi. Dan na di situ adalah mudhaf ilaih. Wana na'lamu al-wawu atifatun. Wawu yang ada pada wana na'lamu itu ada wawu ataf. Na'lamu fi'lun mudhari'un marfu'un. Na'lamu adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir. Annahu anna harfun syabihun bil fi'li. Anna adalah huruf yang serupa dengan fi'il, yanusibu lisma wa yarfa'ul khobaro. Yang dia itu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Walha'u ismuhu. Dan ha' yang ada pada annahu adalah isim anna. Kama al-kafu jarrotun. Kaf yang ada pada kama itu memajerurkan. Wa ma zaidatun. Dan ma adalah huruf tambahan. An-nasi ismun majerurun bil kafi. Nah ini perhatikan. An-nasi adalah isim yang majerur dengan kaf. Artinya, ma di situ tadi tidak menghalangi kaf dari beramal. Wal jarru wal majruru khobaru anna. Dan jar majrur ka kaman nasi itu menjadi khobar anna. Wa jumlatu anna wasmiha wa khobariha fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai na'lamu dan jumlah anna dan isim anna dan khobar anna itu dapat ditakwil menjadi masdar. Yang masdar tersebut itu menutupi celah atau menempati kedudukan dari dua maf'ul na'lamu. Ya, karena di sini itu na'lamunya yang membutuhkan dua maf'ul. Majarumun khobarun thanin li'anna. Majerumun adalah khobar yang kedua dari anna. Alaihi jarun wa Na naibu fa'ilin lismil maf'uli. Alaihi adalah jar majerur yang menjadi naibul fa'il dari isim maf'ul majerumun. Wa jarimun ma'tufun ala ma Dan jarimun adalah ya, diatofkan kepada yang sebelumnya. Kita kembali ke atas. Ya, ini contoh syair tadi, kaman ya, kaf kemasukan ma, tetapi tetap memajarurkan isim setelahnya. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ba'da wa ba'da min wa an wa zidama ila akhirih. Ai maksudnya zida lafdhuma ba'da min wa an wal ba'i bahwa lafat ma itu ditambahkan setelah huruf jarmin an dan ba. Falam ya'uqha walam yamna'ha an amalin ma'lumin laha. Dan ma tersebut, lafat ma tersebut tidak menghalangi huruf-huruf jar tadi, yaitu min, an, dan ba, dan juga tidak uh, ya merintangi dan juga tidak merintangi ketiga huruf jar tersebut dari beramal atau dari amalan yang sudah diketahui bagi ketiga huruf tersebut. Apa amalannya? Wahuwal jarru. Wa qad yalihima wa yaqa'u maaf. Wa qad zida hadal harfu. Dan sungguh huruf tersebut itu ditambahkan ya huruf ma itu ditambahkan aidon juga ba'da rubba wa ba'dal kafi. Setelah rubba dan setelah kaf. Fa kaffahuma anil amali. Maka ma tersebut itu menghalangi keduanya, yaitu rubba dan kaf dari beramal. Wa qad yalihima wa yaqa'u ba'dahuma. Dan terkadang ma itu mengikuti keduanya, ya, yaitu rubba dan kaf, wayaqa'u ba'dahuma dan terletak setelah kedua huruf tersebut. Fala yakuffuhuma anil amali. Pada saat itu tidak menghalangi keduanya, yaitu rubba dan kaf dari beramal. Wa ma'na lam yukaf, ay lam yumna. Ya, makna dari lam yukaf adalah lam yumna, ya tidak terhalang. Ya, kemudian beliau melanjutkan hadfu harfil jari wa baqa'u amalihi yaitu dihapusnya huruf jar tetapi amalannya itu tetap ada. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-383 dan bait yang ke-384 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa khudhifat rubba fajarrat ba'dabal wal fa wa ba'dal wawi sya'a dzal amal dan rubba itu bisa dihapus fajarrat tetapi dia tetap bisa memajrurkan artinya amalannya tetap ada Kapan itu? Ya ba'da bal setelah bal, walfa setelah fa, dan wa ba'dal wawi dan setelah wawu. Ya, artinya ketika bal ketika ada bal ya kemudian ada fa atau wawu, kemudian tiba-tiba huruf ada isim yang majrur. Nah, itu bisa jadi karena ada rubah yang dihapus. Sya'a dzal amalu ya dan amalan ini itu sudah diketahui ya sudah tersebar wa qad yujarru siwa rubba lada hadfin wa ba'duhu yura Dan terkadang uh, huruf jar selain rupa itu juga tetap dapat memajarurkan padahal dalam keadaan dihapus. Wa ba'duhu yura Dan sebagian dari uh, penghapusan huruf jar yang dia itu dihapus itu sebagian ulama berpendapat itu motorit Ya, artinya dapat berlaku terus-menerus pada berbagai macam keadaan. Ya, dapat dikiaskan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan yukhzafu harful jarri wa yabqa ma'nahu wa amaluhu huruf jar itu dapat dihapus. Ya, dan makna dan amalannya itu tetap ada. Kama, kana, <clears throat> kama kana ma'awujudihi. Ya, sebagaimana amalannya itu ada pada saat huruf jar itu ada. Ya, kan kalau huruf jar ada ya pasti beramal. Namun kalau dihapus, itu juga bisa tetap beramal. Wahuwa qismani. Dan huruf jar yang seperti itu yang bisa dihapus dan tetap beramal, itu atau penghapusan itu, itu ada dua macam. Al-awwalu, penghapusan yang pertama, khadfu rubba, yaitu dihapusnya huruf jar rubba. Wathani, penghapusan yang kedua, khadfu roiri rubba yaitu penghapusan huruf jar selain ruba. Fa'amma hadfu ruba fahuwa thalathatu anwa'in. Maka adapun penghapusan ruba itu ada tiga macam. Wa kulluha qiyasiyatun. Dan ketiga macam dari penghapusan ruba itu dapat dikiaskan. Artinya dapat digunakan pada ya jumlah-jumlah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-awwalu jenis penghapusan rupa yang pertama kafirun, yaitu yang paling banyak ditemui. Apa itu? Wadzalika ba'dal wawi yaitu ketika rupa tersebut datang setelah huruf jar, maaf, huruf wawu. Ya, setelah wawu kemudian rupa, nah rupanya dapat dihapus, kemudian dia tetap beramal. Kaqauli syairi sebagaimana ucapan penyair ya, beliau mengatakan walailin kamaujil bahri arkhasudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Ya dan ya di sini berarti ada rubah yang dihapus dan banyak malam itu seperti ombak di lautan, yang dia itu menutup atau melabuhkan tirainya kepadaku, ya, dengan berbagai macam kesedihan dan kecemasan untuk memberikan ujian. Nah, kita lihat catatan kaki terkait syair ini, itu maksudnya shibahul laili bimaujil bahri, ya, penyerupaan malam terhadap ombak lautan. Ya, mengapa malam disamakan dengan ombak lautan? Fi syiddati haulihi. Ya, karena sama-sama mengandung kengerian. Ya. Mengandung kengerian yang banyak. Ya, karena ya malam itu secara umum uh, terkandung banyak kengerian. Demikian juga ombak lautan wa azimi ma yanaluhu minal makhafati fihi. Ya, dan juga banyaknya ya malam dan uh, ombak lautan itu ya terkandung besarnya atau banyaknya yang dapat didapatkan ya dari ketakutan-ketakutan yang ada di dalamnya. Kemudian sudulahu yang dimaksud sudulahu di sini wahiduha Sadelun, Ya, sudul sudul itu um, tunggalnya mufradnya adalah sadelun, Ya, sadelun, yaitu ya tirai, ya kemudian uh, sesuatu yang menutupi. Wahiyal astaru, ya yaitu astar sesuatu yang menutupi atau berupa tirai. Liya betali ai liyakhtabir liyakhtabira ma indi mina min Minas minasyaja'ati wathabati. Ya liya betali maksudnya liya betalia ay liyakhtabira minas indi minasyaja'ati wathabati. Untuk menguji keberanian dan keteguhan yang saya miliki. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, wa lailin al-wawu, wawu rubba. Ya, wawu yang ada pada walailin itu wawu yang bermakna rubah harfun mabniyun alal fathi la mahallalahu minal i'rabi. Yaitu huruf yang mabni dengan fathah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wasummiyat wawa rubba. Yang wawu itu dinamai dengan wawu rubba. Mengapa dinamakan wawu rubba? Li'annaha tadullu alaiha. Karena wawu tersebut itu menunjukkan makna rupa, Wana ibatun anha dan wawu tersebut itu dapat mewakili rupa. Lailin mubtadaun marfu'un bidhammatin muqaddaratin. Dan lailin adalah mubtada yang marfu dengan dommah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli bil harakatil lati iqtadotha Ruba al-mahdhufatu. Dan yang menghalangi tampaknya dhammah pada lailin itu karena sudah sibuknya lafat lailin dengan kedudukan harokat yang dituntut oleh rupa yang dihapus. Ya, karena rupa yang dihapus itu huruf jar, harokat yang dituntut adalah harokat majarur, dalam hal ini kasroh. Ya, maka itu dia sudah sibuk dengan lailin, Ya, tidak bisa memberikan harokat dommah. Ya, karena itu dommahnya ditakdirkan. Waya betali, ya, ya betali, uh, eh, tapi tadi dibaca ya betali, tapi ya betali ya fi'lun mudhari'un mansubun bi anil ba'da lamit ta'lili. Ya, kemudian ya betali itu fi'il mudhari yang mansub, ya dibaca jabetali saja, fi'il mudhari yang mansub dengan an yang ya mutmarah yang tersembunyi setelah lam ta'lil. Ya, karena sebagian ulama nahwu mengatakan lam ta'lil itu tidak bisa memansubkan. Yang memansubkan adalah an yang disembunyikan, ya. Jadi li'an takdirnya wa nasbihi fathatun muqaddaratun alal ya'i. Dan tanda nasobnya itu adalah fathah yang ditakdirkan di atas ya. Kan tadi ditulis liya betali. Nah, kemudian mana amin zuhuriha muamalatul mansubi muamalatal marfu'i. Ya, mana amin zuhuriha muamalatul mansubi muamalatal marfu'i. Yang menghalangi tampaknya fathah pada liya betali, ya kan harusnya liya betalia, tetapi di sini liya betali. Apa yang menghalangi tampaknya fathah pada ya betali itu adalah muamalatul mansubi muamalatal marfu'i, yaitu berperilakunya fiil yang mansub seperti uh, fiil yang marfu. Jadi fiil yang mansub berperilaku seperti fiil yang marfu. Ya, ini Hmm, terkadang kita temui dalam syair misalnya. Ya, jadi seharusnya dia betalia, tetapi dia fiil yang mansub itu berperilaku seperti fiil yang marfu menjadi lia betali. Ya, kita kembali ke atas. Ya. Kemudian itu yang banyak ditemui, rubba dihapus setelah huruf huruf wawu. Afani qalilun. Ya, yang kedua itu adalah yang lebih sedikit ditemui. Ya, ruba dihapus, tapi lebih sedikit ditemui itu adalah wadzalika ba'dal fa'i wabal. Yaitu setelah huruf fa dan setelah bal. Kaqauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair, Famithliki ki hubala qad taraqtu wa murdi'i fa'alhaituha an tama ima muhwili. Ya, maka di sini ada famifliki. Ya, setelah fa itu tiba-tiba majrur. Maka di situ kita dapat mengetahui ada ruba yang dihapus. Ya, maka banyak ya wanita yang sepertimu yaitu orang yang hamil, ya wanita yang hamil yang saya datangi pada malam hari. Ya. Dan juga orang yang wanita yang menyusui yang saya palingkan dari zitama ima ya yaitu sesuatu yang memiliki tamimah ya jimat siapa itu muhwili yaitu bayi yang berumur satu tahun ya di sini uh, yang jadi syahidnya adalah famithliki. Kita lihat catatan kaki. Uh, ya, aturuku ya tadi kan ada torok tuh. Ya, aturuku apa maksudnya? Al-ityanu fil laili, yaitu mendatangi pada malam hari. Murdi'i, tadi ada murdi'i, hiyallati laha tiflun turdi'uhu yaitu seseorang wanita yang dia itu memiliki bayi yang dia susui. Tama ima jam'u tamimatin. ima itu adalah jamak dari tamimah. Ya, ini biasanya kita temui ketika kita membahas pembahasan mengenai tauhid ya, terutama ketika masuk sub pembahasan syirik. Kita pernah mendengar tamimah. Ya. Apa tamimah? Wahia yang dimaksud tamimah adalah khorozatun kanatil arabu tu'alliquha ala aulatihim. Ya. Jadi yang dimaksud tamimah itu adalah ya kalung ya atau sesuatu seperti mutiara atau bola kaca ya yang orang Arab terdahulu itu menggantungkannya di eh, anak-anak uh, anak -anak mereka Ya ini termasuk uh, perbuatan jahiliyah. Mereka dahulu menggantungkan tamimah ya seperti perhiasan atau bola kaca atau mutiara di anak-anak mereka. Untuk apa? Eh, untuk untuk nabi hal aina. Ya orang-orang Arab itu ingin mencegah ain dengan tamimah tersebut. Ain yang jatuh kepada anak tersebut. Ya, jadi mereka percaya yang menghalangi ain itu tamimah. Faharramahal islamu. Ya, maka Islam mengharamkan hal tersebut, yaitu tamimah. Ya, jimat. Ya, jimat yang melindungi dari ain, kepercayaan mereka, itu diharamkan Islam. Wa'tabaroha syirkan. Ya, dan Islam itu menganggap tamimah itu sebagai bentuk kesyirikan lima yaqumu biqalbil mu'alliki laha minal i'timadi ala ghairillahi ta'ala. Mengapa itu dianggap kesyirikan? Karena terdapat dalam hati orang yang menggantungkan jimat tadi itu penyandaran ya, penyandaran terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersandar untuk mencegah dari ain tapi bersandarnya kepada selain Allah tetapi kepada jimat maka itu bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala kemudian muhwilin ismu fa'ilin min ahwala as-sabiyyu ya muhwilin ismu fa'ilin min ahwala as-sabiyyu muhwilin tadi itu adalah isim fa'il dari fi'il ahwala Ya, ahwalas sobiyu, apa maksud dari ahwalas sobiyu? Idza marra alaihi min umrihi haulun. Ya, jika bayi tersebut atau anak tersebut itu sudah berlalu satu tahun, artinya usianya sudah satu tahun. Wahuwa kinayatun anis sobiyi. Dan itu adalah kiasan yang digunakan untuk menunjukkan ya bayi satu tahun. Qusida bidzalika yang dimaksud dengan syair tadi annaha tansa bisababil madhkuri man lam tajril adatu binisyanihi wa huwa libnus saghiru. Yang dimaksud dengan syair tadi itu adalah wanita tersebut lupa. Ya, lupa dengan apa? Sebab yang disebutkan tadi yaitu kedatanganku pada malam hari. Ya. Kemudian apa yang dilupakan min saja ya tansa bisa babil madhkuri ya apa min lam tajril adatu binisyanihi yaitu sesuatu yang tidak ya tidak selayaknya terjadi tidak biasa terjadi yaitu melupakannya ya melupakan siapa wa huwa yaitu anaknya yang masih kecil I'rabuhu, ya ini saja i'rab dari syair tadi, famithliki alfa'u fa'urubba. Famithliki fa'nya fa'rubba. Mithliki maf'ulun bihi muqaddamun li toroketu. Ya, mithliki adalah maf'ul bih yang didahulukan dari fi'il toroketu. Mansubun bi fathatin muqaddaratin ala akhirihi yang mansubnya itu dengan fathah yang ditakdirkan di akhirnya. Mana amin zuhuriha istighalul mahalli bil harokatil lati taqtabiha rubba al mahzufatu al muqaddaratu ba'dal fa'i. Dan yang menghalangi tampaknya fathah, ya kan mansub seharusnya dengan fathah. Tetapi terhalang, apa yang menghalangi? Sibuknya lafat tersebut yaitu mithli dengan kedudukan harokat yang dituntut oleh ruba. Ya, ruba yang dihapus, yang ditakdirkan setelah fa. Kan ruba huruf jar. Nah, dia menuntut pasti um, isim setelahnya majerur, jadi mithli. Karena dia sudah dibaca mithli, ya dia tidak bisa memberikan harokat fathah. Karena itu fathahnya ditakdirkan. Wal kafu mudofun ilaihi. Kaf atau ki yang ada pada mithliki itu mudhaf ilaih. Khubla badalun min mithli. Khubla adalah badal dari mithli. Pada toroktu fi'lun wa fa'ilun. Ya, toroktu adalah fi'il dan fa'il. Wa murdi'i ma'tufun ala khubla. Murdi'i itu diatofkan terhadap khubla. Muhwili sifatun lidhi tama'ima. Muhwili adalah sifat bagi tadi, dhi tama'ima. Ya. Kita kembali ke atas. Wa qaulul akhari dan ucapan dari penyair yang lain bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahi. Ya bahkan banyak padang pasir yang aku telah lalui setelah padang pasir yang lain. Kita lihat catatan kaki mahmahin bi fathil mimi wa sukunil ha'i itu adalah e, dengan memfathahkan mim dan mensukunkan ha wahiyal mafazatu ba'idatul atrofi. Ya, wahiyal mufazatu ba'idatul atrofi. Yaitu padang pasir yang ujungnya sangat jauh. Ya, mudahnya padang pasir yang sangat luas. Ya. Maka apa tadi yang menjadi ini? Oh, i'rabuhu ya i'rab dari syair tadi bal harfu atfin lil idrobi. Bal adalah huruf atof yang untuk idrob. Ya untuk memindahkan atau memalingkan. Ya karena kan biasanya makna sebelum bal dan setelah bal itu uh, berlawanan atau kontradiktif. Karena itu dikatakan idrob, memalingkan. Mahmahin maf'ulun bihi muqaddamun li qata'tu. Mahma, mahmahin adalah maf'ul bih yang didahulukan dari qata'tu. Ba'da dzarfu zamanin mansubun bil fathati. Ba'da adalah dzarf zaman yang mansub dengan fathah muta'alliqun bil fi'li qata'a yang berhubungan atau berkaitan dengan fi'il qata'a. Ya, maka di sini maksudnya bal mahmahin itu ada rupa yang dihapus ya, bahkan banyak padang pasir yang saya telah lalui. Nah, itu adalah yang kedua, yaitu rupa setelah bal dan fa itu dapat dihapus, tetapi lebih sedikit ditemui daripada yang awal tadi, yaitu wawu. Asalisu yang ketiga, aqallu mimma qoblahu. Lebih sedikit dari yang kedua tadi. Ya paling banyak wawu. Setelah itu fa dan bal. Nah setelah itu lebih sedikit lagi. Wadhalika bidunil ahrufil madhkurati. Dan itu adalah selain dari huruf-huruf yang disebutkan tadi. lisha syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair. Rosmitarin waqaftu fi tolalih Kitu aqdil hayata min jalali. Ya. Eh, jejak-jejak dari rumah itu saya menemuinya di tiangnya. Dan hampir saya uh, menghabiskan hidup dari keagungannya. Ya. Maka di sini eh, kita lihat apa yang menjadi syahid Min jalalih maksudnya ai min aidhamihi fi nafsi. Ya min jalali adalah dari keagungannya pada diriku. Wa qila ma'nahu min ajlihi. Maknanya adalah ada juga yang mengatakan maknanya adalah ya karenanya. Kemudian beliau melanjutkan warrosmu yang dimaksud dengan arrosem itu adalah Malasiqa bil ardi, ya, apa yang melekat di bumi min atharit diari. Ya, berupa ya apa yang menjadi ya sisa ya atau bekas dari tempat tinggal. Ya, bekas dari penggunaan tempat tinggal. Seperti apa? Karromadi, seperti abu. Ya, abu itu kan menunjukkan rumah tersebut ada penghuninya karena ada orang yang memasak. Kemudian tadi dikatakan fitolalih. Ya, apa yang membuat watolal? Watolalu ma'ala wartafa'a. Sesuatu yang ya tinggi dan naik. Seperti apa? Kalwatadi wa nahwihi. Seperti tiang, pasak, dan yang sejenisnya. yang orab dari syair tadi, Rosmi mubtada'un marfu'un bidhammatin muqottarotin ala akhirihi. Rosmi adalah mubtada yang marfu dengan tanda rofa dommah yang ditakdirkan di akhirnya. Mana amin zuhuriha istighalu istighalul mahalli bil harakatil lati taqtabiha rubba al mahdhufatu. Yang menghalangi tampaknya dommah pada rosmi itu karena lafat rosmi itu sudah sibuk dengan kedudukan harokat yang dituntut oleh rubah yang dihapus. Karena rubah itu huruf jar, dia menuntutnya isim setelahnya majerur. Ya, maka dibaca rosmi. Ya, rosmi. Kemudian waqaftu fi tolalih itu sifat sifatu kitu. Ya, waqaftu fi tolalih adalah sifat bagi kitu. Kada fi'lun madin naqisun. Kada adalah fi'il madhi yang naqis. Watta'u ismuhu. Dan tak yang ada pada kitu adalah isim kada. Aqdil hayata al-jumlatu khobaru kada. Dan aqdil hayata adalah jumlah yang menduduki khobar kada atau khobar kitu. Wal jumlatu min kada wasmuhu. Maaf wal jumlatu min kada wasmihi wa khobarihi fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i rasmi darin. Dan jumlah dari kada dan isimnya dan khobarnya itu menempati kedudukan rofa sebagai khobar mubtada dari rasmi darin. Ya, ini menunjukkan bahwa rosmi ya rosmi itu marf man, e, dibaca majerur itu karena dia itu sudah ya ada huruf jar yang dihapus di situ. Ya, huruf jar yang dihapus di situ. Ya. Kemudian dan itu jarang ditemui, ya paling jarang ditemui. Amma hadfu ghairu amma hadfu ghairi rubba, ya adapun penghapusan huruf jar selain rubba, fahuwa nau'ani, maka itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama, qiyasiyun muttaridun. Yang pertama adalah yang qiyasi dan dapat berlaku terus-menerus. Wa lahu mawadhi'u. Dan yang qiyasi dan yang dapat diterapkan terus-menerus itu ada beberapa tempat. Minha diantaranya al-awwalu yang pertama, lafdul jalalati Allahu, yaitu lafdul jalalah Allah fil qasami biduni iwadin. Ya dalam qasam dalam sumpah dan tidak dapat digantikan lafaz tersebut. Ya artinya yang digunakan adalah lafzul jalalah Allah saja. Nahwu contohnya Allahi la af'alannal khaira. Allahi la af'alannal la af'alannal khaira yaitu demi Allah sungguh saya akan mengerjakan kebaikan. Bijarri lafdil jalalati Allahi biharfil qasamil mahdhufi. Yaitu dengan majarurnya lafad, lafdul jalalah Allah dengan huruf qasam, huruf sumpah yang dihapus. Ay, wallahi. Ya, asalnya wallahi. Tetapi wawu qasamnya dihapus. Dan ini kiasi dan dapat berlaku terus-menerus. Afani tempat yang kedua an yakuna fi jawabi su'alin ishtamala ala harfin mithlil harfil mahdhufi. Ya, jadi hmm. an yakuna fi jawabi su'alin ishtamala ala harfin mithlil harfil mahdhufi. Penghapusan dari huruf jar itu dapat dilakukan eh, ketika Huruf jar tersebut ada pada jawaban suatu pertanyaan. Di mana pertanyaan tersebut itu mengandung huruf jar yang semisal dengan huruf jar yang dihapus. Ya, artinya sudah diketahui dari konteks pertanyaannya. Nahwu, contohnya, Fi ayyi madinatin qadaitu ijazatal usbu'i. Eh, maaf, qadaita ya fi ayyi madinatin qadaita ijazatal usbu'i. Ya, di kota mana engkau menghabiskan libur sepekan? Ya. Fatakulu, ya maka kemudian engkau menjawab makkata. Ya, di kota mana engkau uh, menghabiskan liburan pekanan? Ya, maka engkau mengatakan makkata, cukup makkata. Ya, makatanya majrur. Ai fi makkata, maksudnya fi makkata. Tapi fi tersebut itu sudah terkandung di pertanyaan fi ayyi madinatin. Ya, karena itu fi pada jawab dapat dihapus. Atsalitsu yang ketiga an yakuna harful jarri huwa lamu atau lamat ta'lili ad-dakhilata ala kai al -mastariyati. Ya bahwa huruf jar tersebut ya, itu berupa lam ta'lil yang masuk ke kai. Ya, kai mas dari masdariyah. Nahwu contohnya, jitu kai astafida. Ya, saya datang untuk um, mendapatkan manfaat atau faedah. Ai likai astafida. Ya, uh, di situ ada lam ta'lil yang dihapus. Ya, karena dia masuk ke kai. Ar-rabi'u yang keempat, an yakuna lismul majruru bil harfi masdaron muawwalan. Ya, ketika isim yang majrur dengan huruf jar itu adalah masdar yang ditakwil min anna ma'a ma'mulaiha yang ditakwil dari ditakwil dari anna dan dua ma'mulnya yaitu isim anna dan khobar anna. Au min an wal fi'li wal fa'ili atau masdar yang ditakwil dari an, fi'il, dan fa'ilnya. Wahadal hadfu masyrutun amnil labsi. Tetapi penghapusan ini disyaratkan bahwa penghapusan tersebut itu aman dari kerancuan atau kesamaran. Kama taqaddama fi babil mu'ta'addi wal lazimi. Sebagaimana telah berlalu pada pembahasan bab fi'il muta'ati dan fi'il lazim. Nahwu contohnya itu adalah um, farihtu annaka muwadhibun ala sholati. Membuatku gembira bahwa engkau rajin menjaga salat. Ya. Maka di sini eh, uh, Perhatikan di sini ada farihtu annaka muwadhibun ala solati. Ya, ala solati. Nah, di sini uh, fi'il fariha itu seharusnya mutaati dengan huruf jar ba. Ya. Jadi seharusnya farihtu bi annaka muwadhibun ala solati. Tapi ba nya dapat dihapus. Au atau ini tadi yang uh, ditakwil dari anna, isim anna, dan khobar anna. Yang kedua adalah master yang ditakwil dari an, fi'il, dan fa'il, yaitu afrohu an tuwadhiba ala solati. Saya gembira karena engkau menjaga solat. Ya. Maka seharusnya afrohu bi an tuwadhiba ala solati. Yang kemudian dapat ditakwil menjadi wa taqdiru farihtu bimuwadzobatika. Ya, atau afrohu bimuwadzobatika. Ada huruf jar bak di situ. Tetapi dapat dihapus. Karena itu masdarnya dapat ditakwil dari anna atau dengan dua makmulnya, atau dari an dan fiil dan fa'il. Itu yang pertama. Kemudian an-naw'u jenis yang kedua dari penghapusan yang bukan rubah, tadi kan yang pertama kiasi dan motorit yang dapat berlaku terus-menerus. Yang kedua, hadfun sama'iyun, penghapusan yang sama'i. Artinya hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab tanpa dikiaskan. La yajuzu muhakatuhu li'adamit tirodihi dan tidak boleh dihikayatkan atau dikiaskan karena itu tidak mutorit yang tidak dapat berlaku terus-menerus. Wamin amfilatihi kaulu ru'bata benil eh, ajaji. Ya. Ya, wamin amfilatihi kaulu ru'bata benil ajaji. Dan diantara contohnya adalah Ucapan dari Ru'bah bin Al-Ajjaj. Ya khairin walhamdulillahi. Ya, beliau mengatakan khairin walhamdulillahi. Jawaban liman qala lahu sebagai jawaban terhadap orang yang bertanya kepada beliau, kaifa asbahta? Ya, bagaimana pagimu? Maka beliau menjawab khairin walhamdulillahi. Ya pagi saya baik walhamdulillahi. Nah, di sini ada huruf jar yang dihapus. Ya, tetapi penghapusannya sama'i. Kita lihat catatan kaki yang dimaksud dengan rubah wa huwa ru'batu bani Abdillahi al-Ajjaju. Ya, Ru'bah bin Abdillah al-Ajjaj rojizun minal fusaha'i al-mashhurina. Beliau adalah penyair yang ahli di Bahar Rajas ya dan merupakan di antara penyair atau orang yang fasih yang terkenal yang masyhur. Wa min man yustadallu bi syi'rihim dan di antara penyair yang syairnya itu termasuk eh, syair yang digunakan untuk dalil dalam ilmu nahwu. Mata sanata khamsin wa arba'ina wa mi'atin minal hijrati Beliau wafat pada tahun 145 Hijriyah, waqada asanna, dan sungguh pada saat itu beliau sudah lanjut usia. Al-A'lamu, ini dapat dilihat di A'lam, Al-A'lam, kitab Al-A'lam, Al-Mujallad Al-Thalitha, jilid kedua, Safhatathnatai wa Sittina, pada halaman 62. Kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa khudifat rubba fajarrat ba'dabal ila akhirihi. Ay, khudifat rubba wa baqiya amaluha. Rubba itu dapat dihapus dan amalannya tetap ada. Wa huwal jarru. Yaitu amalannya adalah memajarurkan. Ba'dal ahrufi thalathati dan rupa dapat dihapus dengan amalannya tetap ada itu setelah tiga huruf. alwawi walfai wal wabal, yaitu wawu, fa, dan bal. Wa alhadfu al-hadfu wa kathuro ba'dal wawi. Dan penghapusan itu tersebar dan paling banyak ditemui itu setelah huruf wawu. Wa qad tuhdafu hurufun ukhra siwa rubah. Dan terkadang huruf jar selain rupa itu juga dapat dihapus. Wayabqa amaluha dan amalannya tetap ada. Wa ba'du halatil hadfi wal jarri qad yakunu muttaridan. Dan sebagian dari keadaan-keadaan penghapusan ya dan juga tetap memajrurkan itu kadang berupa sesuatu yang mutarid yang dapat berlaku terus-menerus. Dan sebagiannya lagi sama'i Ya, tidak mutarid tidak dapat berlaku terus-menerus. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.